Dan sampailah kita di dalam pembahasan tentang tarawih. <clears throat> Ya. Wa salatu tarawih fi kulli lailatin min Ramadan sunnatun ma'tura. Dan salat tarawih pada setiap malam pada malam-malam Ramadan merupakan suatu kesunahan yang datang langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Gal Wastaghfiru min a'malil bir wa af'alil khair mastata'tum fi syahr Ramadan li fadli awqatihi wa husul mudha'afati fihi wa kasratis sawabi wa taysiril amal bil khairat. Dan hendaknya di antara yang disunahkan pada bulan Ramadan adalah memperbanyak amal-amal kebaikan. Apapun amal-amal kebaikan tersebut yang penting segala macam amal kebaikan disunahkan untuk diperbanyak atau digandakan. Misalnya kalau kita sholat duha empat rakaat, biasanya kita gandakan jadi delapan rakaat. Kalau biasanya kita melaksanakan sholat gobliyah dia dua rakaat dua rakaat ditambah jadi empat rakaat empat rakaat. Karena nanti akan disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang melaksanakan pekerjaan sunnah di bulan Ramadan maka sama halnya seperti mengerjakan pekerjaan fardu. Dan orang yang mengerjakan fardu pada bulan Ramadan maka dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipatnya. Bahkan ada riwayat semuanya itu digandakan sampai 1000 kali lipatnya. Sedangkan di sini kita diperintahkan untuk memperbanyak amal kebaikan pada bulan Ramadan karena bulan Ramadan merupakan bulan bonus. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahr." Jadi pada bulan Ramadan itu ada saat-saat tertentu di mana pada saat itu pada malam itu kalau kita melaksanakan apapun kebaikan apapun baik itu sholat, zikir, salawat dan sebagainya maka terhitung seakan-akan kita membacanya atau melaksanakannya atau mengamalkannya selama 84 tahun nah adanya demikian kenapa? karena pada waktu itu Nabi SAW melihat dan diperlihatkan oleh Allah SWT tentang umur daripada umatnya Ternyata diketahui oleh Nabi, umatnya Nabi itu adalah umat yang umurnya paling pendek. Antara 60 sampai 70 tahun. Dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Di mana umur mereka itu sampai 1000 tahun lebih. Seperti Serina Nabi Nuh, umat-umat Nabi Nuh itu sampai 1000 tahun lebih umurnya. Sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad merasa kecil hati. Lalu beliau itu mengangkat tangannya meminta pada Allah Ta'ala supaya diberi nilai-nilai tertentu yang dapat menyaingi amal-amal orang-orang dahulu. Akhirnya diturunkanlah Lailatul Qadar. Dan sebetulnya Lailatul Qadar itu oleh Nabi SAW itu sudah akan dijelaskan kapan waktunya. Tapi subhanallah begitu beliau akan menjelaskan tentang kapan itu Lailatul Qadar, akhirnya ada beberapa sahabat yang berselisih, yang bertengkar sampai suaranya itu meninggi dan Nabi SAW marah karenanya. Akhirnya mulai saat itu karena itulah Nabi SAW mengatakan carilah sendiri yang pasti adalah berada di 10 ahli yang terakhir. Jadi akhirnya ulama menyimpulkan ada yang mengatakan tetap dalam satu malam, ada yang mengatakan berpindah-pindah, ada yang mengatakan dalam bulan Ramadan semuanya berpindah-pindahnya, dan ada yang mengatakan hanya pada malam 27 dan sebagainya. Nah, jadi bulan Ramadan ini merupakan saat-saat di mana kita diperintahkan untuk menyodorkan diri kepada Allah Ta'ala untuk menggait sebanyak-banyaknya pahala Allah dan ridhonya Di dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, Ala inna fi ayyami, fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradulaha. Ketahuilah bahwasanya pada hari-hari kalian, masa-masa kalian, ada masa-masa tertentu, hari-hari tertentu atau malam-malam tertentu di mana kalau kita melaksanakan semua amal kebaikan apapun bentuknya, pada saat itu Allah lebih menurunkan lagi rahmatnya. Itu maksudnya. Ala fata'arradulaha maka hendaknya kalian sodorkan diri kalian untuk mendapatkannya. Nah, mendapatkan itu dengan apa? Dengan melaksanakan seperti yang dianjurkan oleh Allah dan istaksiru min amali bir. Perbanyaklah melakukan amal kebaikan apapun yang bisa kamu lakukan, perbanyaklah. Karena pada saat itu, pada malam-malam itu, kalau di dalam bulan Ramadan, begitu pula pada hari-harinya, itu semua amal kebaikan itu dilipat gandakan. Ya asalkan seperti saya katakan kemarin, pada waktu khutbah Jumat, bahwasanya Kalaupun kita sudah sodorkan diri kita, tapi kalau kita termasuk golongan yang lima, kita tidak akan mendapatkan apapun juga. Oleh karenanya saya teringat kepada guru saya Habib Zain Smith yang berada di Madinah sekarang ini, beliau selalu di dalam dakwahnya itu tidak lupa selalu mengingatkan kepada para hadirin untuk tidak menjadi golongan yang lima itu. Karena kalau termasuk golongan yang lima ini apapun yang dilakukannya tidak berfaedah. Sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan walaupun dia meninggal dalam Ka'bah sekalipun, walaupun dia keluar masuk bulan Ramadan sebanyak seribu kali. Padahal kata Nabi SAW barang siapa yang keluar dari bulan Ramadan lalu dosanya tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala berarti orang itu memang benar-benar bejat, benar-benar besar dosanya. Artinya apa? Dari saking banyaknya sebab-sebab orang itu diampunkan di bulan Ramadan. Tapi kalau termasuk golongan rumah ini, walaupun seribu Ramadan dia keluar, dia tidak dapat apa-apa. Oleh karenanya jadi sudah kita ini imbas atau imbang, bahkan mungkin lebih banyak keburukannya daripada hasanatnya, maka usahakan kita jangan sampai tergolong daripada lima golongan itu. Yang pertama adalah mereka durhaka kepada orang tua. ini sekarang banyak yang meremehkannya gitu. Dan sekarang justru subhanallah banyak terjadi kedurhakaan seorang anak kepada orang tua itu banyak zaman sekarang ini. Baru-baru ini di YouTube geger karena ada seorang anak yang rela dan tega memukuli ayahnya sendiri dimasukkan ke YouTube lagi itu dikempeleng, dipukul, diinjak-injak abahnya sendiri. ini adalah sebuah cermin masyarakat yang tidak tersentuh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW ya seperti ini. tapi kalau kita tahu seperti sekarang ini kita paham, kita datang di majlis taklim semacam ini, sehingga kita tahu yang namanya orang yang durhaka sama orang tua apapun kebaikannya tidak akan dilihat oleh Allah Taala. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Falyamalil falyamalil baru masya'an ya'mal falinyakulan Laksanakan orang yang berbakti kepada orang tua, apapun yang dia lakukan daripada amal kemaksiatan seberat apapun selama dia berbakti sama orang tua tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi sebaliknya, fal ya'malil aku masya'an ya'mal falan jannah dan silahkan lakukan apapun kebaikan yang ingin dilakukan oleh seorang anak durhaka pada orang tuanya maka dia tidak akan masuk ke dalam surga jadi itu sudah pasti itu makanya suatu kepastian di bumi ini baik bagi muslim maupun yang bukan muslim yang bar maupun yang fajir orang yang baik maupun yang buruk lihat kalau orang itu taat pada orang tuanya berbakti pada orang tuanya pasti hidupnya senang tapi lihat, bisa kita buktikan sendiri. Kalau orang itu durhaka pada orang tuanya, baik kepada orang tua laki maupun kepada orang tua ayah, e, ibu, maka pasti hidupnya tidak akan senang. Pasti bencananya lebih banyak. Karena Nabi Muhammad sendiri mengatakan ada tiga dosa. Kalau dilakukan oleh kaum muslim, maka di dunia akan dibalas sebelum di akhirat. Jadi dua-duanya akan dibalas, akan mendapatkan ganjaran. Di dunia sudah dapat ganjaran, di akhirat juga. Tapi di dunia didahulukan oleh Allah Taala sebagian daripada ganjaran itu yaitu mereka berhak kepada orang tua, mereka yang berani mengganggu para wali Allah, dan yang ketiga adalah mereka yang melakukan transaksi riba atau rentenir. Itu akan dibalas dalam Allah Taala di dunia sebelum di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu maka hendaknya jangan sampai kita ini termasuk yang semacam ini. Jadi apa yang bisa kita kita lakukan? Semua kebaikan itu berada di tangan ibu, berada di tangan orang tua laki. Apalagi sudah kita sudah mendapatkan salah satunya ayah kita sudah meninggal tinggal ibu ah usahakan ibu ini surga kita gitu jimat kita ente mau mau dapat kemuliaan apapun di dunia ini lewatnya pintu ini lewatnya dan tidak ada satu orang pun presiden di dunia ini yang menjadi presiden kecuali pasti yang berbakti pada orang tua kita lihat dari mulai Soekarno sampai ke Bapak SBY sekarang ini itu adalah orang-orang cerminan daripada orang yang berbakti pada orang tuanya yang kepada ibunya luar biasa. Nah, dan begitulah. Karena yang namanya jabatan presiden itu paling tinggi dan tidak mungkin akan mendapatkan kemuliaan dunia semacam mendapatkan predikat sebagai presiden kecuali orang itu adalah orang yang berbakti pada orang tua. Kalau tidak berbakti pada orang tuanya walaupun apapun yang dia lakukan pasti suatu waktu dia akan berjumus. Oleh karena itu pernah suatu waktu Imam Hasan Al Basri diberitahukan oleh seseorang bahwasanya ada seorang anak menyeret ayahnya sendiri di pasar. Ayahnya di pasar. Ayahnya diseret di pasar, bayangkan. Dilaporkan kepada Imam Hasan Basri. Akhirnya dia tanya siapa dia namanya? Jabulkan namanya Fulan bin Fulan. Oh biarkan. Demi Allah, saya melihat sendiri ayahnya itu dulu pernah menyeret ayahnya juga di pasar dan sekarang dibalas oleh anak, Jadi itu pasti. Kita pernah bikin marah orang tua sekali, lihat nanti pasti anak kita bikin marah kita sekali sebagaimana sabda Nabi SAW al jaza min jinsil amal yang namanya pembalasan Allah itu simpel sesuai dengan perbuatannya ente pernah menyakiti orang sekali lihat Allah juga akan menjadikan orang menyakiti ente sekali jadi hukum karma itu ada dalam Islam sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis lain juga disebutkan fakama tak tahsudu sebagaimana kamu menanam nanti kamu akan panen Lalu dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, Al birru la yabla, wa zambu la yunsa, wa dayyan la yamut, faf al masik kafakama tadinu, sudah. Yang namanya kebaikan yang kita lakukan tidak akan sirna. Pasti disimpan, dicatat oleh Allah Ta'ala. Dan yang namanya keburukan yang sudah pernah kita lakukan juga tidak akan dilupakan oleh Allah Ta'ala. Pasti dicatat. Akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Dan ingat ketiga, kata Nabi Muhammad, yang namanya zat yang maha menuntut balas tidak akan mati. Selalu terjaga, selalu awas, dan selalu mengetahui dengan apapun yang kita lakukan. Kalau kamu sudah tahu tiga hal itu, kata Nabi Muhammad, silahkan. Lakukan apa saja. Tapi ingat, fakama tadinu udan. Sebagaimana kau berbuat apapun juga, maka lihat. Nanti suatu waktu ada orang yang berbuat seperti itu juga, persis seperti perbuatan Jadi hukum karma itu ada, reinkarnasi itu ada dalam Islam itu ada. Nah, oleh karenanya Kata Nabi SAW, akhlak yang baik itu adalah kamu melakukan untuk orang lain seperti yang kamu harapkan orang lain melakukannya untuk kamu. Karena itulah yang terjadi. Kata Nabi Muhammad SAW, akhlak yang baik itu adalah kamu berusaha melakukan sesuatu yang kamu harapkan orang lain melakukannya kepada kamu. Karena apa? Begitulah kejadiannya kata Nabi Muhammad. Nah, begitulah kejadiannya maksudnya kalau kau berbuat baik kepada orang lain, kamu akan dilakukan kebaikan untukmu oleh orang lain. Kita pernah mengantar jenazah sekali, kita akan diantar oleh orang itu. Jadi pasti dibalas timpal dengan perbuatannya itu. Kita pernah menyakiti hati orang tua, tunggu saja saatnya. Nah, jadi kalau seumpama ada yang nggak seperti itu, berarti memang dia itu mempunyai cobaan di dalam hal itu berarti dia akan diangkat derajatnya. Cuma bagaimana saya katakan selalu, orang soleh itu dicoba. Orang yang soleh, orang yang buruk itu juga di, di, dicoba. Orang yang buruk amalnya itu dicoba untuk menghapuskan dosa-dosanya. Orang yang soleh dicoba untuk mengangkat derajatnya. Sama-sama dicoba. Selama di dunia pasti sama-sama dicoba. Lalu apa bedanya? Untuk membedakan antara ini berasal dari Allah untuk mengangkat derajatnya atau berasal dari Allah untuk menghapuskan dosanya. Gampang. Jadi tidak signifikan. Sangat tipis perbedaannya. Apa itu? Kalau seumpama orang yang soleh itu dicobanya itu, maka diterima dengan lapang dada cobaan itu. Tapi kalau seumpama orang yang tidak soleh ini, yang buruk amalnya itu, ketika diberikan suatu cobaan Allah Ta'ala untuk menghapuskan dosa-dosanya dan itu merupakan rahmat Allah kepadanya Daripada nanti disiksa di neraka, lebih baik dihapuskan dosanya di dunia dengan cara cobaan-cobaan yang berat ini. Dia tidak terima. Dia mengeluh. Dia sambatan. Dia kadang-kadang berdosa karena cobaan-cobaan yang ditimpakan Allah Ta'ala kepada dia. Nah, itu berarti karena untuk menghapuskan dosa-dosa. Nah, oleh karena itu, maka haruslah kita ingat selalu. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, insya Allah nggak dijahati oleh orang lain terlalu tersenyum kepada orang lain. Insya Allah yang mau jahat kepada kita, lihat senyuman kita nggak jadi mau jahat sama kita. Itulah akhlak yang baik. Makanya Nabi Muhammad berpesan kepada sahabat Abu Hurairah dengan tiga hal. Ini pesan ini kalau kita benar-benar laksanakan, aman kita hidup di dunia. Apa itu? Yang pertama, ittaqillah haitsu makunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, maka pasti akan ditakuti oleh semua orang. Pasti akan ditakuti oleh semua hal, bahkan hewan-hewan, bahkan ketika meninggal pun kita itu tidak akan dimakan oleh set Kenapa orang bertakwa kepada Allah Yang kedua, adbi sayyi'at al-hasanah tamhuha. Kalau kamu itu dijeleki oleh orang, maka hendaknya dibalas dengan kebaikan. Pasti akan menghapusnya. Emang rumusannya gampang, tapi prakteknya susah. Jadi gampang sih mau melakukan. Kata Nabi SAW, kalau orang berbuat jelek kepada kita, maka hendaknya dibalas kebaikan. Maka pasti kata Nabi Muhammad, pasti kata Nabi Muhammad, itu akan dihapusnya. Yang tadinya orang itu benci kepada kita, jadinya tertarik kepada kita, jadinya cinta kepada kita gara-gara perbuatan baik kita. Dan itu banyak sekali dibuktikan, banyak ceritanya, bahkan ada kitab tersendiri itu yaitu Isai al hasanah tamhuha. Kenapa? Tidak ada yang pasti di dunia ini daripada perkataan-perkataan kecuali perkataan Allah dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Itu pasti tidak mungkin meleset. Seperti yang terakhir ini tuhan Allah Mana mungkin kita kira dengan dugaan kita dan perkiraan kita yang namanya Palestina itu bisa bebas, bisa merdeka. Sekarang merdeka, Amerika sendiri itu sudah goyang mempertahankan Amerika, eh, Palestina itu supaya tidak merdeka, goyang dia. Semua negara Uni Eropa itu mendukung Palestina itu merdeka. Merdeka sekarang. Nah, masalahnya kalau sudah ini merdeka itu sesuatu yang berkaitan dengan hadis Nabi akan terjadi kepada kita. Karena karena kata Nabi SAW tidak akan terjadi hari kiamat tidak mendekati hari kiamat kecuali kalau lima hal ini terjadi. Di antaranya kalau sudah Palestina itu mendapatkan kemenangannya. Jadi dalam satu sisi kita senang, alhamdulillah kaum muslimin di Palestina itu merasa senang gembira karena sudah berdaulat di negeri sendiri. Tapi dalam di dalam pihak lain kita takut. Gitu. Kenapa? Berarti itu tanda mendekatnya kepada hari kiamat. Ada seorang pakar militer Amerika yaitu meramalkan yang namanya negara Israel itu tinggal 10 tahun lagi kira-kira habis. Kenapa demikian? Yang namanya negara Israel tetap eksis di negara Palestina itu karena didukung oleh Amerika. Sekarang Amerika sudah terpecah belah. Tidak ada satu negara pun yang membela kecuali Amerika yang sangat gelap membelanya. Sedangkan negara-negara lainnya sekarang sudah mundur semuanya. Nah, tinggal Amerika saja dan itu pun sudah pecah. Sehingga kalau sudah Amerika sudah keluar dan menarik dukungannya, maka dia tidak mempunyai dukungan. Ketika dia tidak punya dukungan, dia akan menjadi penjahat perang. Karena yang namanya terorisme sesungguhnya di dunia ini itu adalah Israel. Yang dengan enaknya dia itu mengambil negara Palestina, lalu dia menduduki Palestina, kemudian dia bahkan memutarbalikkan fakta menuduh bahwasanya Palestina justru yang mengambil haknya Israel. Nanti sehingga kalau 10 tahun ini nggak ada, ah, berarti benar apa sabdanya Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang akan terjadi, itu yang akan terlaksana. Gitu. Nah, oleh karenanya sebelum datang kiamat, mari kita cari bekal sebanyak-banyaknya. Yang namanya kematian itu nggak pakai bilang-bilang sama kita. Jadi nggak pakai melihat yang tua dulu dicabut, baru yang muda. Tidak, sekarang ini banyak yang muda sudah meninggal duluan. Kemarin ini saya punya teman, meninggal umurnya 27 tahun. Kena gula, gulanya sampai 650 Kadar gulanya itu 640 meninggal. Padahal 26 tahun, belum 30 tahun. Dikatakan oleh para medis yang namanya penyakit-penyakit itu kalau sudah 35 tahun ke atas bakal datang. Ini 26, 27 umurnya. Sudah meninggal dunia. Kemarin salah satu guru kami di pondok meninggal dunia. Masih kerabatnya eh, saya punya abal marhum Ustaz Badar bagi, Semoga Allah merahmati dan diterima Allah Ta'ala Nah ini beliau mengajar sudah puluhan tahun di pondok e, jadi hari Rebo kemarin masih ngajar hari Sabtunya sudah nggak ada padahal beliau ini seorang yang berbakti kepada ibunya ibunya sakit sakitan dirawat dirawat dia yang apa membiayai dan sebagainya eh dia membiayai dia merawat kok dia dulu yang meninggal gitu <laughs> Subhanallah 12 hari kemudian ibunya ikut meninggal juga gitu. Jadi Kok bisa-bisanya kadang-kadang kita ini karena saking gel, getolnya kita itu, senangnya kita kepada hawa nafsu, sampai kita melupakan yang semacam itu. Padahal Nabi SAW bersabda selalu dan dia itu mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Kafa bil mauti idan." Ya Umar, cukup dengan kematian itu merupakan sebuah peringatan wahai Umar sampai-sampai hadis tersebut ditulis dalam cincinnya Sayyidina Umar supaya mengingatnya terus perkataan Nabi Muhammad SAW itu. Itu. Jadi selalu cukup. Jadi kematian itu kematian. Setiap hari kita lihat kematian. Minggu kemarin, Jumat kemarin kita lihat ada kematian. Gitu. Tapi subhanallah kita mengingat seakan-akan kematian itu dicatat bukan untuk kita, tapi untuk yang tua-tua itu, yang sudah beruban-uban. <laughs> Padahal belum tentu gitu. Nah, oleh karena itu kemarin juga ada salah satu ustadz meninggal dunia kecelakaan. Umurnya masih 27 tahun, anaknya masih di dalam kandungan 7 bulan Kok bisa gitu? Harusnya jangan dia meninggal. Kesian. Siapa yang biaya anaknya? Siapa akan merawat anaknya? Baru kawin 10 bulan sudah meninggal. Kan kesian. Nah, jadi kalau itu hitungan kita semacam itu. Tapi itu kan Allah berbeda. Faiza ja'ajaluhum. Falaisakiruna sa'atan walaisakdirun. Kalau sudah datang ajalnya sudah. nggak ada yang bisa mencegah. Waktunya tiba sudah tiba. Makanya. Jadi laksanakan itu perintah Nabi. wajah Nabi itu. Ada orang berbuat baik, berbuat jelek kepada kita, maka hadapilah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan yang kamu lakukan akan menghapus kejelekan dan keburukan itu. Itu pasti. Saya punya abah, subhanallah, selalu mempraktekkan yang semacam ini. Bahkan beliau itu kalau ada orang yang tidak baik kepadanya, justru jadikan sebuah tantangan. Jadi jadikan sebuah tantangan dan begitulah orang soleh. Kenapa? Nggak mungkin ada seorang yang dikatakan dan disebut jagoan, Kecuali kalau ada penjahatnya. Gimana, gimana mau jadi jagoan kalau nggak ada penjahatnya dulu gitu. Nggak mungkin orang itu diangkat derajatnya kecuali setelah ada keburukan. Tidak mungkin seseorang itu dikatakan pahlawan kecuali setelah ada pengorbanan. Nah, itu faktanya itu di dunia semacam itu. Subhanallah saya masih teringat dulu masih belum ada suramadu. Ayah saya masih hidup almarhum. Kita itu berangkat dari Bangil ke Sumnep Madura itu menghabiskan waktu sekitar 7 jam sampai 8 jam. Setibanya di rumah capek betul kita. Subhanallah paman saya abangnya Ustaz Bibi ini misanan saya itu dia sampaikan kepada ayah saya katanya ada tadi datang pulang, oh dia ngata-ngatain kamu habis menghina kamu habis bilang sama saya punya ayah apa yang dilakukan oleh ayah saya? Oh gitu ya? Ya kan? Hanya apa? Anda diajak naik becak, pergi ke toko, beli kue. Saya masih ingat beli hongguan itu. <laughs> Beli hongguan, udah itu beli buah-buahan. Pergi ke rumahnya. Pergi ke rumahnya udah itu dikasih, ya Allah ya Afi, kata dipeluk sama dia. Anak sudah lama gak jumpa sama inti anak kangen sama inti Anak minta maaf, sudah lama gak pernah mengunjungi inti anak minta maaf. Ya. Anak sekarang baru datang, anak pentingkan untuk berjumpa sama inti karena anak kangen sama inti Dikasih itu. Masya Allah itu sampai memeluk abu, eh, saya punya ayah itu, sampai dia nangis. Masya Allah inti akhlaknya luar biasa. Dan sekarang ini setiap kali saya bertemu dengan orang itu dia mengatakan gak ada di dunia yang lebih saya cintai lebih daripada ayah kamu, Abu Hasan. Jadi itu terbukti. Rumusnya siapa? Rumusnya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. <laughs> Coba lihat ya. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita semuanya. Setiap pagi Nabi membuka pintu rumahnya, dapurnya ada kotoran. Di bawah itu ada kotoran manusia. Diambilnya oleh Nabi, ditaruh di dalam suatu tempat, dibuang di sampah. Sambil beliau mengatakan, sebaik-baik tetangga yang aku punya. <laughs> Coba lihat. Mungkin kita katakan, nah, itu kata-kata Nabi itu untuk menghibur diri. Tidak, kata ulama tidak menghibur diri, tidak. Tetapi kenapa kata-kata itu diucapkan? Kata-kata itu diucapkan kata para ulama dengan sebenarnya, arti yang sebenarnya. Kenapa? Begitu tahu Nabi ketika beliau mengambil kotoran tersebut dengan rasa jijik, tapi dia itu sabar, tidak membalasnya. Lalu dibuang ke tempat sampah, akhirnya dia diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Tambah diri diridhoi Allah Ta'ala tambah dicinta oleh Allah Ta'ala. Itu kebaikan semuanya. Ridha Allah, pahala Allah, derajat yang tinggi. Kebaikan. Berkat siapa? Tetangganya. Sehingga karena berkat tetangganya memberikan kotoran tersebut, makanya Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Harusnya kalau ada seseorang yang berbuat jelek kepada kita, kita datangi, Masya Allah ya akhi, jazakumullah khair, Alhamdulillah. Kalau bisa kita berbuat sesuatu, beli sesuatu, kasihkan kepada dia. Karena apa? Karena kita sabar dengan godaan dia, dengan cobaan yang dia berikan kepada kita, akhirnya apa? Kita diangkat derajatnya, diampunkan dosa-dosanya. Dan itu tidak bisa kita lakukan setelah kita mati nanti. Nah, oleh karena itu makanya katanya ulama, ketika kita melakukan ketika kita menghadapi keburukan orang, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak enak yang datang dari orang, maka selalulah lihat musabibnya. Tapi ketika kita melihat suatu kebaikan yang datang dari orang, maka lihat musabibnya dan lihat sebabnya. Nah, itu prinsipnya kalau kita pengen selamat. Ketika kita melihat keburukan atau yang tidak enak yang kita dapatkan dari orang, maka kita lihat musabibnya. Karena apa? Tidak mungkin pada hakikatnya, tidak mungkin ada suatu gerakan, suatu ucapan, suatu perbuatan yang terlaksana di muka bumi ini baik kepada kita maupun kepada siapa saja itu pasti dengan izin Allah SWT apakah Allah tidak tahu tahu bahkan subhanallah Nabi SAW bersabda asyadul bala al-anbiya paling beratnya cobaan-cobaan Allah itu justru terjadi pada para nabi para nabi kekasih Allah tapi justru paling beratnya cobaan kepada mereka apakah Allah tidak tahu tahu tapi justru karena Allah cintanya kepada mereka diberikan cobaan dan diangkat bahkan kita ingat Bagaimana kata Nabi SAW ketika Sayyidina Zakaria itu masuk ke dalam pohon. Ketika beliau itu masuk dalam pohon sembunyi karena dikejar-kejar oleh kaumnya akan dibunuh. Maka pada saat itu yang memberitahu kepada umatnya bahwasanya Sayyidina Zakaria berada dalam pohon itu siapa? Iblis. Nabi yang kamu cari-cari itu ada di pohon. Mana mungkin dia masuk pohon? Coba saja digergaji. Akhirnya apa? Digergaji pohon itu. Begitu digergaji itu keluar darahnya itu. Begitu digergaji tersebut, maka dia merasakan kesakitan saya Zakaria. Dia akan merintih dan mengadu. Pada saat itu datang Jibril dan dia mengatakan, "Wahai Zakaria, Allah memerintahkan kepada kamu untuk diam dan pasrah serta ridho dengan ketentuan Allah. Kalau kamu mengadu, walaupun dengan satu kata saja, maka Allah akan menghapus kamu daripada dewan para nabi." Nah, jadi itu maksudnya gitu. Jadi ketika kita melihat suatu keburukan yang datang, maka lihat rambut sabitnya Allah tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali karena Allah. Dan ingat, Nabi SAW bersabda apa? Ajaban li amril mu'min. Inna allaha la yagdi godohan illa wa kana khairan lahu. Sangat mengherankan urusan orang mukmin ini. di mana Allah tidak menentukan suatu ketentuan. Kecuali itu yang terbaik baginya. Nah, jadi ternyata semua yang kita hadapi ini. Yang terbaik bagi kita. Cuma kita tidak tahu. Kebaikan itu apa bentuknya. Kecuali setelah melalui beberapa waktu. Baru kita tahu. Oh ternyata ada hikmahnya Oh ternyata ada kebaikannya di balik cobaan itu. Nah, oleh karena itu maka pasrah kepada Allah. Satu-satunya makam yang dicari-cari oleh para aulia dan solihin yang bisa kita gunakan sebagai pintu untuk mendapatkan cinta Allah dan ridhonya itu adalah makom ridho wat taslim. Makom ridho wat taslim itu nggak gampang bukan semua orang bisa dapatkan itu dan tidak mungkin bisa mendapatkan makam tersebut kecuali orang-orang yang sabar. Oleh karenanya Allah Taala firman dalam Al-Qur'an, "Wa may yulaqaha illadzina sabaru wa may yulaqaha du galbin salim." Tidak akan diberikan makam ini kecuali bagi orang yang sabar dan tidak akan diberikan makam ini kecuali bagi orang yang bersih hatinya. Gak ada kebencian, gak ada kedengkian pada orang. Nah, orang yang semacam ini nanti ketika bertemu dengan Allah Taala, orang yang beruntung nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun di salim. Nah, ini. Jadi kita hidupnya untuk berusaha untuk mencari golbun salim ini. Jangan ada dengki kepada orang, jangan ada benci kepada orang, jangan ada sombong, jangan ada ada, rasa iri, jangan ada rasa kita itu apa yang kita lakukan itu berkat kita. Semuanya karena Allah. Kita berada di sini karena Allah. Ilmu siapa yang kita pakai? Allah yang memberikannya. Kok bisa kita sehat sehingga kita berada di sini? Allah yang memberikannya, Kok bisa kita berada di sini? Padahal waktu itu luang. Siapa yang berikan waktu itu? Allah. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Gak ada yang bisa kita lakukan. Jadi semuanya itu datang dari Allah SWT. Oleh karenanya Nabi SAW itu dipesani oleh Nabi Ibrahim. Sampaikan salam kepada umatmu. Dan sampaikan kepada mereka bahwasanya tanaman-tanaman surga itu harganya adalah mereka memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Itu juga bukan cuma anjuran saja daripada Nabi Ibrahim kepada kita untuk selalu membaca la haula wala quwata illa billah tidak, akan tapi supaya kita meresapi artinya. La haula, tidak ada upaya. Wala kuwata, tidak ada kekuatan bagi kamu untuk meraih apapun kemuliaan yang kamu inginkan kecuali datangnya semata-mata dari Allah. Kenapa kita di sini? Kok kita bukan berada di alun-alun yang pacar-pacaran itu? Kenapa kita berada di sini? Kok kita sedang berada di majelis taklim yang pahalanya luar biasa, yang kita harapkan nanti kita pulang dari majelis ini, kita sudah seakan-akan ditulis seribu rakaat, seakan-akan kita menyambangi seribu jenazah, seakan-akan kita mengunjungi seribu orang sakit, pahala yang pasti diterima oleh Allah Taala. Kok bisa? Sedangkan mereka berbuat dosa di sana. Apa yang membedakan? Allah, Allah yang berikan semuanya. <laughs> Jadi kita tidak mempunyai apapun juga. Apapun yang kita lakukan itu semata-mata merupakan sebuah kenikmatan daripada Allah Taala. Cuma yang kita minta kepada Allah Taala selalu adalah semoga berkesinambungan, istiqomah. Karena apa? Allah Taala mengatakan Al-Quran, wa Allah menciptakan kamu dan apapun yang kamu lakukan itu Allah yang menciptakan. Nah ini masalahnya. Takutnya kita seperti iblis, na'udzubillah. 80 ribu tahun beribadah kepada Allah, tapi akhir umurnya karena dia diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam dia tidak mau, akhirnya terkutuk untuk selama-lamanya. Siapa yang bisa menjamin? Ya kita sekarang berada di majelis taklim. Ya sekarang kita senang kepada majelis taklim, senang kepada ulama, mendengarkan cita-cita para ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Siapa yang bisa menjamin kita akan semacam itu seterusnya? Bisa jadi besok kita berkumpul dengan seseorang yang tidak baik, akhirnya kita terpengaruh. Akhirnya sampai kita ikut dia, akhirnya sampai naudzubillah keluar daripada agama kita, siapa yang bisa menjamin? Tidak ada jaminan semacam itu. Oleh karenanya, jadi satu-satunya cara untuk kita selalu ingat bahwasanya apa yang kita usahakan itu tidaklah gampang, harus melawan hawa nafsu. Mau ke masjid itu gak gampang, lawan hawa nafsu. <laughs> Nah, jadi supaya kita tahu bahwasanya di balik itu merupakan sebuah kebaikan yang berkesinambungan dan terus akan membawa kita kemuliaan yang abadi yaitu bersanding dengan Nabi Muhammad SAW adalah dengan hadir majlis salim semacam ini. Setiap malam ada majlis salim datang, diingatkan selalu, disampaikan hadis Nabi sehingga kita bertambah keimanan kita, Kemudian tambah antusias kita untuk mendapatkan akhirat kita. Kita tahu bahwasanya fitnah-fitnah di luar sana itu merupakan sebuah fitnah dan kita diperintahkan untuk dianjurkan untuk menjauhinya. Dengan apa kita tahu ya? Dengan majelis-majelis semacam ini. Ini majelisnya para ulama. Oleh karena kita minta kepada Allah Taala semoga kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita yang kita wakili, oh, itu pula hendak tolong ke kita masyarakat Bangil khususnya. Semoga kita menjadi masyarakat yang mempunyai kota baldatun thayyibatun wa rabbun wafur. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semuanya dan menjadikan kita tabiatnya selalu mengamalkan kebaikan, selalu berakhlak yang baik, selalu menerima dengan ketentuan Allah Ta'ala, sabar serta ridho menjalankannya, dan beriman bahwasanya di balik itu semuanya pasti pasti dan pasti serta pasti ada kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Semoga kita termasuk yang suka dan selalu menunggu-nunggu, berharap-harap akan kebaikan yang datang di balik cobaan yang diberikan kepada kita. Semoga kita termasuk yang beriman bahwasanya tidak ada hari yang akan kita lalui nantinya ke depan kecuali pasti ada cobaan Allah yang akan menghadang dan semoga kita termasuk yang sukses melewatinya. Begitu pula anak-anak kita, keturunan kita sampai hari kiamat dan semua kaum muslimin Semoga mereka semua diberikan kekuatan Allah Ta'ala untuk menghadapi cobaan-cobaan tersebut, fitnah-fitnah tersebut. Dan semoga kita digampangkan untuk meraih ridha Allah, pahala Allah sebanyak-banyaknya, cinta Allah dan cinta nabi Muhammad SAW. Dan kemudian pada puncaknya semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah dalam keadaan husnul khatimah dan semoga kita nanti tatkala dimasukkan dalam kuburan kita paling bahagianya kita di dunia adalah ketika kita diletakkan dalam kubur kita karena mendapatkan kuburan kita sangat luas tanpa batas pandangan dan mendapatkan kuburan kita sangat terang menderang bersambung dengan surga serta bangkitkan nanti bersama Nabi kita Muhammad SAW di bawah kepemimpinan beliau di bawah bendera beliau dan meminum daripada telaga Al-Kausar beliau sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita semuanya termasuk yang menyeberangi sirat layaknya kilat dan semoga kita semua termasuk yang masuk surga dengan tanpa hisab kalaupun dimasukkan surga dengan hisab maka semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang sangat ringan dan cepat dan semoga kita semua termasuk yang melewati sirat dengan cepat dan kilat dan semoga kita semuanya termasuk dimasukkan dalam surga satu atap dengan surganya Nabi Muhammad SAW ala hadiniya wal kulniyatin salihah wa lamana al-fatihah